بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أخوان في الله أعزكم الله Alhamdulillah pada pertemuan yang sebelumnya telah kita selesaikan pembahasan sifatul huruf yaitu sifat lazimah, sifat-sifat lazimah, sifat-sifat yang tetap pada huruf yaitu sifat-sifat yang memiliki pasangan. Ada empat pasang sifat yang telah kita pelajari, yaitu sifat hams yang dimiliki oleh huruf fa'athahu syakhsun sakat lawannya jahar kemudian sifat syiddah yang dimiliki oleh sifat oleh huruf apa ajid qatin bakat lawannya rokhawah yang diantara syiddah dan rokhawah ada huruf-huruf lin umar sifat tawasuk ada sifat isti'ala pada huruf khussa tinqib dan itbaq. Isti'la lawannya istifal. Itbaq ya, hurufnya adalah shad, dhad, ta dan wa. Lawannya adalah infitah. Yang berikutnya adalah sifat-sifat yang tidak saling atau tidak memiliki lawan, tidak memiliki lawan. Pertama, sifat sofir Safir secara lughah adalah hiddatus saud. Hiddatus saud. Yani saud al had Ya. Saud al had yani suara yang apa namanya? tajam, ya begitu. Suara yang tajam. Hiddatus saud. Atau suara yang khas ya, yang muncul akibat dari ini secara istilah adalah suara yang khas pada huruf-huruf sin, sod, kemudian zai yang muncul akibat atau sempitnya celah, sempitnya celah yang dilalui oleh suara. Ya. ya. As, sin, kemudian za atau zai, az, az dan sad, as as kemudian az dan os ya. suara yang khas yang muncul dari huruf-huruf ini dinamakan sofir as nah muncul karena apa karena sempitnya ya jalan eh, majro jalannya eh, suara ya contohnya huruf sin as ya, sempit kalau kita renggangkan maka tidak akan muncul sifat ini. Misalkan kita renggangkan maka tidak akan muncul. Ya. Coba letakkan ujung lidah pada bagian dalam gigi seri bawah. Nah, S. Nah, seperti yang kita sebutkan, sin suaranya melewati celah yang sempit antara gigi-gigi seri atas dan bawah. Nah, kalau renggangnya tadi, kalau apa celahnya tadi direnggangkan maka akan hilang sifat sopir. As, as, as, os, os, os, az, az. Jadi suara sopir seperti itu, sifat sopir seperti itu. Nah. Coba kita baca. As asa yuwaswisu yaslaha yaslaha azwajan Huruf ini termasuk eh, sifat sofir termasuk tergolong sifat kuat. Dan memang sofir ini akan muncul kalau kita memberikan apa namanya eh, iatimat yang kuat pada huruf-huruf ini. As as akan muncul. Yas as Sifat berikutnya adalah qalqalah. Al-qalqalah secara bahasa maknanya adalah tahrik menggerakkan ittirab ya bergetar atau bergoncang ya, bergoncang secara istilah adalah mengeluarkan suara huruf tertentu yaitu huruf qaf ta ba jim dal di saat sukun dengan cara memisahkan dua bagian alat suara atau alat pengucapan huruf-huruf ini dalam kurung mirip dengan harokat namun tidak disertai dengan unsur unsurnya baik jadi qalqalah merupakan e, sukun yang khusus pada huruf-huruf ini ya, sukun namun khusus hanya pada huruf qutbu jadin qaf ta ba jim ya huruf bisa berharokat bisa pula sukun ya. huruf itu bisa apa berharokat bisa pula sukun ya. misalkan huruf sin ya. huruf sin berharokat ya misalkan di fathah ya. sa ya. si su ya. harokat ya, adalah ibarah ya. ungkapan lepasnya apa? Suara atau atau harokat tadi muncul dengan apa? Dengan berpisahnya dua bagian alat pengusapan. Ya. Nah, kan sin ya setelah menempel dari ya, makrotnya yaitu apa ujung lidah pada gigi seri bawah kemudian lepas itu namanya harokat sa kalau dengan apa membuka mulut namanya fathah sa nah, kalau turun namanya kasrah si ya, dengan memajukan bibir al-muhim harokat itu adalah suara yang dihasilkan dengan apa dengan cara ibad ya menjauhkan ya, dua bagian alat suara sa ba ya dari keadaan bertemunya dua bibir kemudian dibuka ba fathah bi kasrah bu dhammah nah kebalikan harokat adalah sukun ya. sukun adalah suara yang dihasilkan dengan cara apa adanya taswadum ya benturan antara dua bagian suara yang sebelumnya saling berpisah ya. ad ad as awalnya tidak bertemu kemudian ada benturan as al nah. adapun qalqalah itu merupakan sukun namun sukun yang e, ada kekhususan di mana sukun pada huruf-huruf ini diwujudkan dengan apa dengan adanya tasadum benturan dua bagian suara kemudian langsung diikuti dengan tabaud ya awalnya tidak bertemu kemudian dipertemukan karena sukun setelah itu apa di dipisahkan ya misalkan huruf ba ba ini apa harokat fathah ba nah, kalau sukun ad namun sukun pada huruf ba harus di Ikuti dengan apa? Dengan yang berikutnya yaitu tabarut, Ya, ab ya dipisahkan. Namun dipisahkannya dua bagian pengucapan huruf ba ini tidaklah disertai dengan unsur-unsur fathah atau kasrah atau nomah Jadi membukanya eh, atau terpisahnya tidak dengan membuka eh, ba ya. Bukan pula dengan menurunkan rahang bawah ya bukan pula dengan mengedepankan dua bibir. Ya. Itulah yang dinamakan kolkolah. Ya. Baik. Jadi kondisi antara sukun dan harokah. Baik. Coba kita baca <clears throat> huruf-huruf kolkolah. Ya. Ba ya. kita sukun saja. ad, Ab atau dari eh, huruf qaf dulu aku aku ya. bandingkan dengan fathah o o ini aku ya. po ini huruf po maftuhah po nah, sekarang disukun aku aku Berpisah namun tidak membuka. Apo. Ab. Kalau maftuhah gimana? Ba. Ada, Ab. Aj. Kalau fathah aja. Ja. Aj. Dal. Ad. Maftuhah ada. Bajada. Ab. Aj. Aj. Nah. Ini qalqalah. Huruf qaf juga sama. Qa ta. Qa ta. Aqo. Aqo. Nah. Paham ya? Dan bunyi kol itu sama tidak terpengaruh dengan harokat yang mendahuluinya antara bak sukun yang sebelumnya fathah atau kasrah atau dhammah itu semuanya tidak ada nah, perbedaan satu sama lain ada ibe ube ya. ada ide ude baik ini kol-kolah mudah-mudahan bisa dipahami kemudian beberapa hal yang perlu diingatkan kesalahan dalam pengucapan qalqalah yang pertama adanya eh, khatmu as-saud bil hamz khatmu as-saud bil hamz misalkan ba disukun ab ini ada khat khatmu mengakhiri suara dengan hamzah ya ab ini keliru. Ad. Aj. Yang betul adalah tidak mengakhirkan atau tidak mengakhiri suara qalqalah dengan hamzah. Ad. Ad. Aj. Ini yang betul, yang keliru ab. Ad. Aj. Yang kedua, khaltu sautil qalqalah bi rahbi harakah. Ya, khalt khaltu sautil qalqalah bil harakah ya. misalkan tadi ba disukun ada qalqalah tapi mengandung unsur harokat fathah atau kasrah atau dhammah ya. biasanya terpengaruh dengan harokat sebelumnya iblis ya. dibaca ibe ib iblis ib nah tubutum ya. harusnya تبتم تبتم ya, baik yang berikutnya mabtus saud ya, mabtus saud yakni memanjangkan suara qalqalah ahad terlalu panjang ahad harusnya langsung berhenti ahad qul huwallahu ahad ya tidak dipanjangkan seperti yang tadi disontohkan itu namanya tamtid ya nafus saud me, mengulur mengulur suara mengulur suara nah. yang berikutnya tentang tingkatan kol-kola. kenapa yang pertama khatmu saud bil hamz bil hamzah Kemudian khaltus saut bil harakah. Yang ketiga, matus saut. Ya. Matus saut. Nah. An haddihi. Memanjangkan suara. Ya, lebih dari batasnya. Baik. Berikutnya tingkatan qalqalah. Kolkolah dibagi menjadi dua tingkatan, ya, kubro dan suro. Nah, dalam prakteknya tidak ada perbedaan, ya. Dalam praktek tidak ada perbedaan antara kolkolah kubro ataupun suro. Ya. Sama sekali tidak ada perbedaan kolkolah suro dan kubro. Ya. Ini lain, ya, dengan apa? dengan maratib at-tafkhim ya. Kalau maratib at-tafkhim memang antara tingkat yang pertama dan kedua memang ada perbedaan ya, dalam prakteknya. Ya. Baik. Demikian pula nanti maratibul gunnah ya. Gunnah juga bertingkat-tingkat ya. Antara yang pertama dengan yang kedua itu memang secara tatbiq ada perbedaan. Namun qalqalah ya, tingkatan qalqalah yang dibagi menjadi kubra dan sughra ini tidak ada perbedaan dalam praktek dalam tatbiq. Nah, ini hanya sekedar apa? Sekedar apa? Penamaan yang eh, tinjauannya adalah perbedaan prosesnya. Perbedaan apa? Proses. Ya, perbedaan proses. Baik, mungkin di antara antum pernah ada yang mendengar istilah idgham kabir dan idgham shaghir. Pernah mendengar idgham kabir dan idgham shaghir. Ya. Idgham kabir adalah idgham yang terjadi pada dua huruf. Ya, pada dua huruf. Nah, huruf yang pertama dan kedua sama-sama berharokat ya, sama-sama berharokat misalkan kalimat masalakakum Nam masalakakum ya. coba kalimat salakakum hurufnya sin fathah kemudian lam fathah kaf fathah kemudian kaf lagi dhamma. ya. di sini ada kalimat atau ada dua huruf yang sama yaitu kaf. Kafain, ya ada dua kaf, dua-duanya berharokat. Ya, salakakum. Ya. Insyaallah terbayang ya. Nah, sebagian qurra membaca kalimat seperti ini dengan idgham, ya. yakni mengganti ya kaf yang berharokat tadi menjadi sukun. Salak kum setelah itu baru mengidghamkan. Ya. Awalnya tadi apa? Salakakum. Kemudian yang kedua, proses yang kedua apa? Disukun salakkum. Ya, yang ketiga baru di idgham. Salakkum. Jadi menurut qiraah ini dibaca dengan masalakkum fi saqar. Ya. Masalakkum fi saqar mana manasikakum enggak ya. mana sikum nah ini juga namanya idrom idrom apa namanya kabir karena prosesnya tidak langsung di idrom pertama mengubah dulu dari harokat menjadi sukun kemudian baru di idgham ada dua langkah adapun idrom sohir adalah idrom yang merupakan jumhur eh, merupakan eh, tariqah jumhur ya. yaitu terjadi apabila ada pertemuan dua huruf baik itu huruf yang sama atau satu jenis ya atau berdekatan sifat dan makhrajnya dan huruf yang pertama sukun. Nah, huruf yang pertama sukun. Nah, sedangkan wala yaghtab ba'dukum ba'dha wala yaghtab ba'dukum. Ini ada pertemuan dua huruf yang sama yaitu ba dan ba. Wala yaghtab ba'dukum. Ba yang pertama sukun. Nah, berarti memang sudah sukun. Ya, tinggal diidghamkan ke ba berikutnya. Tinggal mengidghamkan ba al-ula kepada ba yang kedua. Sehingga langsung di idgham wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Nah, ini dinamakan apa idgham? Sagir. Nah, maka apakah ada perbedaan antara hitungan kabir dan sogir dalam praktek? Tidak ada. Bedanya dalam prosesnya. Demikian pula kolkolah kubra dan suro. Nah, kolkolah suro adalah kolkolah pada huruf qutbu zadin yang mana memang pada asalnya sudah sukun ya. Sudah sukun ya. Yang biasanya atau seringnya dialami pada tengah-tengah ayat tengah-tengah kata ya. contohnya ya yaqdi ya abqa qad aslaha ya. ya. itu semuanya huruf-huruf apa namanya kolkolah yang memang secara asli secara asal memang sukun ya. nah kolkolah yang dialami oleh huruf-huruf tersebut ya, adalah dinamakan kolkolah sughra Adapun Kubro adalah qalqalah pada huruf qutbu jadin ya, di mana huruf tadi pada asalnya apa? Pada asalnya adalah mutaharrikah namun kemudian sukun dikarenakan apa? Wakof. Ya, dikarenakan wakof. Ya, wakof kan mesti harus disukun. Ya. Nah, pada asalnya mutaharrikah ya. Kalau berharokat kan tidak ada qalqalah. Ya. Qul a'udzu birabbil falaqi asalnya mutaharrikah maksurah kemudian disukun karena wakaf nah, sehingga muncullah qalqalah nah qalqalah pada kalimat salak adalah qalqalah apa kubro karena prosesnya tadi harus disukun dulu baru muncul qalqalah Qul a'udzu bi rabbil falaq wa tawassaw bil haqq lam yalid wa lam yulad. Ini kolkolahnya surah atau kubro. Lam yalid wa lam yulad. Sugra. Yalid sugra. Yulad sugra juga karena asli sukun. Ya. Namun kebanyakan kita memang pada asalnya menyamaratakan. Pokoknya kalau asal di akhir kubro, ya asal di akhir kubro. Memang golibnya demikian, pada golibnya demikian. Namun kalau kita melihat Allah alam sepertinya <clears throat> eh, dikatakan kubro kalau memang asalnya bukan sakinah ya. Seperti kalimat walam yulad ya, asalnya sudah sukun ya, sehingga tinggal di kol-kola. Nah, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan kaifiyah antara kol kola kubro dan surah. Ya e ya. Kalau kalau kalau itu bunyinya e. B, j, d. Sama ya. E ab ya. kasab ya. sama. Iya bukan. Ya, termasuk kesalahan ya, termasuk kesalahan, termasuk lahan. E, kasab. Memang saya juga eh, dahulu memahami perbedaan ini mengarah juga dalam prakteknya, tapi tidak Ya. Pada awalnya kita memahami kuburan dan sukra itu memang berbeda dalam praktek. Namun yang saya dapatkan ya pada akhirnya adalah demikian perbedaan dalam proses. Namun dalam praktek tidak ada perbedaan. Ya? Nah, coba antum ambil contoh. Contohnya apa? Ayo, Pak. Tabbat yada abi lahabin wa Ya. Ya. Nah. Huruf ini watab ya. Berapa ba di sini? Dua kan? Ya, pertama sukun yang kedua berharokat ya. Ba yang sukun di kolkolah tidak? Iya, ba yang pertama ya ini, Di kolkolah tidak? Kalau di kolkolah watab watab tapi tidak dikolkolah. kolah yakni mudgham diidghamkan ke ba yang kedua yang pada asalnya maftuha. baru kemudian karena wakaf jadi sukun nah kalau kita membaca wajad kita mengkolkolah yang mana dua-duanya atau yang di yang di depan atau yang di akhir yang terakhir Ba yang pertama tidak dikolkolah, kolkolah, yakni dibiarkan diberita diam wajad. b Ya, maksud masilin. Ya. Bil haqq. Nah, ada dua qaf. Qaf yang pertama sukun, asli sukun. Ya. Kemudian qaf yang kedua maksurah. Kalau kita wakafkan jadi qaf, qafain dua qaf sukun dua-duanya. Tapi mana yang dikolkolah? Yang terakhir. Sama. Ya. B. Sini. <laughs> Nanya ke sana. Wadabbi. Jadi sama, ya. Tidak ada perbedaan antara be dan be, ya kan? Ya sama. Be dan be baru lain. Ya. Baik. Memang kalau di akhir cenderung cenderung ada hamzahnya, cenderung ada hamzahnya. Kalau di tengah memang cenderung tidak ada hamzahnya. Cenderung benar kalau di tengah lam yalid wa lam yulad karena mau mengucapkan huruf berikutnya kalau dikasih hamzah juga sulit lam yalid wa lam yulad tapi apa iya kuman ya tapi termasuk lahan ya lahan apa Allah kalau lahan semuanya qabih cuma ya baik ya insya Allah bisa diusahakan Mungkin dengan tadi dengan memanjangkan dulu, ya, memanjangkan dulu. Be kemudian dipotong ya latihan demikian selatihan ya walaupun itu juga salah juga be salah tapi bisa insya Allah bisa kita contohkan dua-duanya dibandingkan ya artinya kita perdengarkan dua-duanya dan bisa membandingkan mana yang ada hamzah dan mana yang tidak nah, baru be be nah, beda be be nah, baik baik ya sebenarnya sama tadi ya huruf yang musyaddadah ya wadad be ya, itu sama dengan misalkan apa e, kalimat e, bil qisti ya bil qisti ya bil Itu kan juga kita mewakafkan pada dua huruf sukun dua-duanya kan, sin sukun, tok juga sukun. Ya sama. Bil ya. Huruf tok kita qalqalah, sin tidak ya. Bil bukan bil qisto ya. Maka huruf ba yang musyaddada juga pada asalnya sama. Pokoknya ba yang pertama tidak dikolkolah. Watab de. Nah, cuman karena ba ini huruf syiddah, suaranya berhenti ya watad sehingga sepertinya beda antara watad dengan kasab padahal sama ya kasab langsung memang ya. watad terkesan tertunda nah tertundanya tadi sebenarnya kita sedang mengucapkan apa bak sukun yang tidak mukalkolah bak sukun yang tidak terpantulkan ya watad bil haqq Allah alam insya itu yang saya paham ya. Iya, bil qisṭo. Po, ya. Ya. Jadi semua qalqalah adalah e, kecuali huruf qaf dan ta, e-nya tebal. E-nya tebal, bukan bukan hanya e saja, ya. Misalkan falate, bukan masih harus ada yang harus terwujud falaqu ya ini mengarahkan suara ke atas falaqu ya baik sama dengan fathah tadi huruf qaf yang fathah kan juga mengarahkan suara ke atas cuman mulutnya membuka q q suaranya ke atas mulutnya tidak buka ya mulutnya buka kalau fathah q kalau qalqalah pada qaf qa falaq falaq ya iya. Allah kurang lebih seperti itu Sifat berikutnya apa? Lin. Ya. Sifat lin adalah sifat pada huruf-huruf mat sebenarnya. Ya. Sifat lin adalah sifat pada huruf-huruf mat yakni sifat ini akan muncul pada huruf-huruf yang e, memiliki apa makhraj yang muttasi' yang luas yaitu huruf wawu ya dan alif ya. Namun bila disebutkan bacaan lin begitu secara mutlak biasanya dimaksudkan adalah huruf wawu sukun dan ya sukun yang masbuqah yang didahului dengan apa? al-maftuh ma qablahuma ya, yang didahului dengan huruf maftuhah. Au ai. Ya. Lin secara bahasa mudah. Ini maksudnya adalah huruf-huruf wawu dan ya kalau disukun ya, terutama kalau disukun terucap dengan mudah tanpa ada beban. Au ai. Ya. Lain dengan huruf-huruf yang selain ini ya, ada kulfah. Ada syekh minal kulfah. Ya, huruf alif pun juga tentu memiliki apa? sifat lin juga. Ya, tentu memiliki sifat lin. Ya, karena tidaklah suatu huruf itu bisa menjadi huruf mat kecuali karena memang memiliki sifat lin. Ya. Jadi kalau mau dilengkapi huruf alif adalah huruf mat walin. Huruf wawu ketika ketika sebelumnya dhammah huruf mat walin. Ya. U huruf apa? Mat walin. Ya i hurufnya adalah huruf mad walin. Namun dalam keadaan apa? Sebelumnya ada fathah au ai ya tidak ada mat, Au ai. Wau dan ya adalah harfa mad ya, harfa lin, dua huruf lin. Au ai. Baik. Inhiraf. Inhiraf secara bahasa artinya mail, berbelok. Berbelok yakni berbeloknya suara Baik. Secara istilah adalah berbeloknya suara huruf karena aliran suara yang tidak sempurna. Dikarenakan terhalang oleh lisan itu sendiri. Ini ada kaitan ya yang erat dengan sifat apa tadi? Ya, sifat tawasud ya. Lam rok memiliki sifat tawasud ya. Dan tadi kita terangkan wajah tawasud pada lam dan ra alasan mengapa atau taujih pengarahan dari para ulama mengapa lam dan roh itu dianggap sebagai huruf tawasud ya. karena kan ada inhiraf ya inhiraf yang mengurangi kesempurnaan apa kesempurnaan aliran suara ya baik atau mengurangi kesempurnaan e, tertahannya suara saya ya mengurangi kesempurnaan tertahannya suara al yang harusnya apa masdud ya. Kemudian uh, suaranya berpindah mengalir ke samping kanan kiri. Al ya. Orok juga demikian. Asalnya masdud ya. Atau masdud atau masdud ya. Masdud ya, tertutup suaranya. Ya. ini karena ada celah di depan maka muncul inhiraf ya, suaranya menyempit. Suaranya menyempit. Baik. Coba dibaca huruf lam. Al al ar ra ar ar ar Baik. Yang berikutnya sifat takrir. Ya. Takrir adalah maknanya secara bahasa i'adah ya, pengulangan sesuatu lebih dari sekali. Ya. Dan secara istilah adalah getaran ringan pada ujung lidah. Kalau getarannya kuat namanya goncangan, itu apa? Kol-kolah. Ini getaran ringan pada ujung lidah ketika mengucapkan huruf ro disebabkan makrotnya sempit. Wallahualam kalimat ini saya kurang tahu. al sifat takrir ada pada huruf ro. Ya. Dan sifat ini disebutkan oleh para ulama tajwid sebagai tadkir ya supaya kita ini tidak memunculkan huruf ra sifat ini pada ra dengan berlebihan. yakni adalah hal yang maklum ya. diketahui bahwasanya ra itu diucapkan dengan takrir ya ar ya maklum hal yang maklum dan ma'ruf namun disebutkan oleh para ulama ra punya sifat takrir justru sebagai tanbih supaya kita tidak memperbanyak takrir itu pada ro. Cukup sekali. R r r r. Caranya bagaimana? Memunculkan sifat inharof tadi yaitu dengan membuka ya celah sedikit pada bagian ujung ya. Pada bagian ujung lidah dicengkungkan cengkung dibuat cekungan kecil ya, supaya ada inharaf saud dan itu akan menghentikan takrir menghentikan takrir nah ar <laughs> nah. coba bagaimana yang bisa mengalami takrir selain lidah ada enggak bisa enggak memunculkan takrir selain pada lidah bibir ya dan <laughs> ya, ini mungkin bisa dijadikan Contoh, kalau bibir kita rapat, ya, kemudian kita beri tekanan, ya, maunya akan gini terus. Brr, ya, brr. Namun kalau di sini ada cekungan kecil, brr, maka akan berhenti apanya? Tekanannya, Ket, ya, tekanannya, eh, ya ini apa? Getarannya akan berhenti. Brr, brr. Kecil aja. Maka lidah tadi juga kalau dicengkungkan begini, kecil saja sudah cukup untuk melewatkan apa suara dan menghentikan takrir ya. kurang lebih seperti itu ya mungkin bisa digaskan mungkin Yang berikutnya tafashi. Ya, tafashi bermakna intisar intisar atau ittisa'. Ya. Ittisa'u apa saud ya e, eh, itisa apa namanya e, apa nih yang meluas ya udaranya atau suaranya saud ya ash ya intisarus intisarus saud intisarus saud ya menyebarnya suara ya. pada atau dari makhraj huruf shin sehingga suaranya ya, terasa membentur apa permukaan dalam dari bibir-bibir yang di depannya ya. ash ash ash ash baik gigi yang di atas dan di bawah semuanya terasa dibentur oleh suara dari arah makhraj shin ash kalau di gambar ini tidak tidak tidak ada yang menempel ke anu ya gusi ataupun gigi eh coba tuh ucapkan shin dan perhatikan pada ujung lidah menempel kemana nempel tidak rasakan dulu, jangan langsung dijawab. Rasakan dulu. Nempel gusi kah atau gigi? Kalau sin kan menempel, as ya. Kalau shin kalau digambarin tidak menempel ya. Ash, ash, ash. Nah, ash, ash. Baik. Allah alam. Ash. Kalau tebal kan gini, show, osh. Nah ini tebal namanya. Shin tipis. Ash. Biasa aja. Ash. Kalau shin yang tebal, sh, osh, osh. Ini shin yang tebal. Tapi ini tipis saja. Ash. Ya. Termasuk huruf istifal. Huruf istifal. Ash. Ya. Coba. sh, sh, Langsung di fathah. Ya. Yani ada yang e, tergambar bahwa Shin itu adalah S Y A Sya Sya Sya tidak Shia Sya langsung Sya Ya kalau tengah lidah memang ya tengah lidah itu naik tapi tidak sampai menempel. Ash, ash, tidak. Esh, kalau menempel maka suaranya akan berhenti. Ini termasuk huruf rokhah yang jadi masih ada sisa celah dilewati oleh saut suara dan nafas. Ash, eh, ash. Eh, bandingkan dengan jim coba. eh eh Ya, menempel. eh eh Iya, jim, shin, ya, shin dan ya itu tidak menempel, mendekati. Iya. Namun jim adalah istidam, ya, betul-betul membentur. Eh, j, ya. Kalau shin yukorib, ya, bagian lidahnya yukorib mendekati eh, langit-langit. Eh, nah. Baik, berikutnya istitalah. Istitalah dimiliki pula hanya oleh satu huruf dhad ya. Istitalah eh, imtidad memanjang. Secara istilah ya, tadi secara bahasa e, maknanya imtidad atau memanjang, secara istilah adalah terdorongnya lisan. Sedikit ya ke depan. Setelah bagian tepi lisan membentur geraham. Ya. Gerakan ini kemudian membawa bagian depan lidah untuk menyentuh apa namanya gusi yang di atas gigi-gigi seri. L L ya. Jadi sifat ini istilah itu muncul atau sangat nampak saat huruf buat disukun ya, atau di tasdid L L L L L ya anunya cepat sekali ya e, waktu dari menempel kemudian kemana? Ya, menempel ke geraham kemudian sampai ini membentur ke gusi cepat. Elm, elm. Adapun ketika mutaharika, ya langsung bo ya. bi sudah nempel sudah nempel b bo bu ya. Adapun ada kita sukun elm elm. nah akhirnya mendorong aja mendorong ini elb elb elb ya. mendorong lidah untuk ke depan elb elb Ya, ya istitolah tidak tidak kelihatan. Ya, hanya sekedar menyandang nama ini, tapi tidak ada. Secara praktek tidak muncul. Seperti kol-kolah ya, kol-kolah kalau dia Kota mutaharikah ya sekedar menyandang nama saja ya. Tapi ya tidak muncul. Ya. Walaupun ini dikatakan sifat lazimah ya. Sifat lazimah. Tapi demikian kondisinya yaitu istitolah akan muncul pada saat ya sukun. Tahu? Nah. Ya. Kemudian kita kembali pada eh, pembahasan tentang gunah Kalau di sini disebutkan gunah dalam pembahasan sifat. Jadi gunnah adalah e, saut suara yang keluar melewati khayshum yang mana suara ini selalu mengikuti huruf atau selalu menyusun e, selalu menyertai huruf nun dan mim. Ya. Nun huruf lisan, mim huruf bibir. Ya. Namun ada suara gunnah yang menyertai keduanya yang mana gunnah ini melewati khayshum. Baik. Gunnah itu lahu laha maratib. Gunnah memiliki tingkatan-tingkatan. Ya. Baik. Tingkatan yang pertama dinamakan gunnah hiya akmal ma takunu. Gunnah akmal, gunnah yang paling sempurna. Ya. Yaitu gunnah pada mim dan nun yang mutasyaddidah atau yang musyaddadah ya. mim dan nun yang musyaddadah wa anna atau lamma ya, pada halaman 12 ya, halaman 12 disebutkan pada makhraj khayshum ya, akhirnya ada pembahasan tentang maratibul gunnah amanna ini adalah contoh mim nun musyaddadah sehingga pada saat itu ada gunnah hiya akmal matakun gunnah yang paling sempurna baik coba baca wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih jadi maratib ini ditinjau dari panjang dan pendeknya. Ya. Semakin panjang itu berarti akmal. Ya. Semakin pendek ya, berkurang berkurang tingkatannya sampai dia paling pendek namanya angkos. Ya. Akmal matakun yang paling panjang yaitu pada saat nun dan mim musyaddadah atau pada saat nun dan mim pada saat nun diidghamkan ya. Nun diidghamkan kepada ya atau wawu ya. Wa may يضلل ومن يعمل misalkan coba فمن يعمل فمن يعمل nah. طيب من ولي من ولي nah. jadi zamannya panjang Tayyib. Alhamdulillah Setiap huruf itu punya zaman. Ketika disuarakan punya zaman, ya. Baik. Zaman sukun ya dengan zaman harokat ya artinya ketika diharokati dan disukun sama-sama punya punya masa punya zaman ya ketika kita baca mim musyaddadah Berarti kita membaca mim sukun dan mim mutaharrika. Ya. Misalkan kalimat walam ya, an wa anna ada nun an ini nun sukun namanya. Wa an na ini juga nun juga tapi mutaharika. Ya famayyamal ya. ketika apa lidah pada makhrajnya ini mendekati langit-langit famay ada kunda, ya panjang famay ya kemudian ketika dibuka juga ya juga ada ya mutaharrikah juga ada zaman juga baik Yang kedua, tingkatan apa? Kamilah. Yaitu ketika nun disamarkan, nun sukun disamarkan atau mim disamarkan. Nun mukhfah dan mim mukhfah ya. Nun mukhfah seperti pada kalimat amantum ya. Amantum. Coba baca amantum Sebab itu bandingkan gunnah pada amantum dengan gunnah pada wa anna panjang mana? Panjang mana? Amantum ya atau anta anna ya itu aja kan mirip ya anta anna panjang mana sama anta anna panjang mana panjang anna ya kalau anta gunnah pada nun sukun saja taknya tidak punya gunnah anna nanya masih ada gunnah bedanya sedikit sekali mungkin sehingga dikatakan apa gunnah akmal namun ketika nunnya mukhfah betul panjang awalnya sama tapi terkurangnya dengan huruf tak tadi anta yang sudah tidak mukonnah lagi kalau anna nun yang fathah masih ada gunah walaupun sangat sedikit berarti dengan pendapat ini huruf ya ya huruf ya ataupun wawu yang diidghami oleh nun juga masih mukonnah ya sama ya, ya, iya ianya masih mukonnah فمن يعمل من ولي masih masih mughannah ya, masih mughannah masih berguna. Adapun apa nun yang mukhfah ya setelah nyata setelahnya shin atau yang lainnya maka gunanya berakhir ya ketika berakhir nunnya setelah pindah ke huruf ta yang tidak lagi mughannah. Mim mukhfah contohnya adalah mim ketemu ba. Amantum bih. Tumbih. Coba. Tumbih. Amantum bih. Amantum bih. Ya. Gunanya panjang ya. Tapi tidak sesempurna, tidak sepanjang gunah pada tingkatan akmal. Tidak sama e, namanya saja memang mukhfah ya. Namanya memang mim mukhfah. Namun dia adalah mim. Ya. Ya, mim mim ini adalah mim. Ya. Mim ini adalah mim cuman apa? Panjang gunahnya. Ya, ya tidak ada huruf baru yang muncul ya. Kalau nun mukhfah memang ada huruf baru Jadi kita kembali pada pelajaran makhraj ya. Huruf ada berapa? 29 ya. Yang sudah sudah kita sebutkan apanya? E, tadi ada 17. Ya. Namun sebenarnya di sana ada huruf yang muwalladah, ya, ada huruf muwalladah. Huruf yang dikatakan bukan huruf usul tapi huruf furu'. Contohnya adalah nun yang samar. Ya. Ini makrotnya mana? Muwalladah, ya, yakni terlahir dari gabungan antara nun dan huruf berikutnya, antara an dan tak. An tak. Jadinya apa? An ta. Ya. Ini contoh huruf furu', yakni muwalladah min harfain, ya, huruf furul. Nah, adapun mim mukhfah ini termasuk mimnya adalah mim asli ya mimnya asli asliyah amantum jadi bibirnya tidak terbuka tum tum ya kemudian dipanjangkan gunahnya amantum bi ya. ya. jadi bukan mim baru yang muwalladah min mim ba bukan demikian pula dalamnya kelab ya kelab juga nun muqlab ya inqalaba ilal mim mim tamaman mim asli mim namun ditambah gunnahnya ya. wallahu alam ya tasdid iyyaka tahan langsung kalau itu memang iyanya adalah mudha'af memang asli kan iyanya memang aslinya memang sudah musaddadah itu langsung ya iyyaka ya bi ayyi ala lain dengan ya yang diidghami oleh nun famay ya'mal wa may yubril ada gunah dan panjang famay ya'mal walaupun di sana ada ada madhab apa idgham bila gunah pada nun yang masuk ke ya famay ya'mal mithqal nah kalau madhabnya adalah madhab demikian madhab apa idgham bila gunah maka bahasanya seperti tadi, iyyaka faman ya'mal wa may ya'mal min waliyyin seperti itu. Ya. Hayya 'ala shalah. <laughs> ya. Kalau ada ya kalau mau dipakai kaidah tajwid ya langsung hayya 'ala shalah. Tidak ditahan hayya 'ala shalah. Tidak demikian langsung hayya 'alas shalah. Ya. Apa? Matnya? Bahasanya nanti. ya. Kita sampai pada gunnah apa? Kamilah. Kapan gunnah kamilah itu? Ketika nun mukhfah atau mim mukhfah. Ya. Nun yang mungqalab ilal ba ilal mim juga termasuk nun mukhfah ya atau juga bisa dianggap min mukhbah. Termasuk apa gunnah kamilah. Misalkan kalimat min ba'di. Min ba'di ya gunnahnya juga gunnah kamilah. Ya, min ba'di. Yang ter, yang berikutnya adalah gunnah naqisah. Ya, gunnah naqisah yaitu gunnah pada nun yang dibaca ilmhar yaitu nun yang sukun yang setelahnya tidak ada lagi huruf atau setelahnya ada huruf halqi ya, hamzah أن آمن أن آمنوا بربكم nun sukun an ketemu apa hamzah namanya nun mudharah nun yang dibaca idhar bi rabbikum mim sukun ya tidak lagi ada setelahnya huruf apapun maka juga dibaca mim mudharah jadi ada gunnah jangan langsung diputus an aminu bi rabbikum tidak diberi gunnah karena dia punya hak gunnah naqisah. Bi rabbikum an aminu bi rabbikum. Tidak diputus. An aminu bi rabbikum. Bukan. Ada gunnah. Adapun yang terakhir adalah gunnah ya an qasmatakun yaitu gunnah pada saat nun dan mim berharokat. Wa namariqu masfufah. Saat dia masih bertemu bibir dengan bibir ma ya ma maka ada guna saat saja ma na saat ujung lidah menempel ke gusi ada guna tapi ya ketika itu aja begitu lepas tidak lagi ada na nah, ya. sehingga ikhwafillah ketika dalam praktek pun juga kita harus hati-hati terlebih ketika misalkan ada mim berharokat setelahnya ada huruf mad terutama sekali ketika mim berharokat dhammah, setelahnya ada wawu ya. Atau nun dhammah, nu setelahnya ada wawu. Ya. Yang seharusnya bagaimana? Termasuk gunahnya apa? Angkos ya. Jadi tidaklah kemudian berkepanjangan, yakni di bawah gunahnya pada wawu. Mu kan mu ini berarti apa? Gunanya memanjang ya, mengikuti huruf mat. Harusnya apa? Begitu pindah ke huruf mat tidak lagi ada onah, oh, Nu ya. nu mu ya. Aminu Aminu Coba nu nu Nah, nah, dirasakan supaya tidak memanjang unahnya terbawa ke huruf wawu. Nu Nah, nu ya. Nu ini ada unanya. Qad aflahal mu'minun. Ya. Nun akhir dan awal, awal dan akhir. Nun bukan nun. Nah, ini nun sepanjang gunnah, sepanjang apa? Mat masih ada gunnah. Nun ini ada sedikit kesalahan. Terusnya nun wal qalami wa ma enggak di awal saja nu ya ketika wawu jadi ya kita baca surat al-qalam awalnya nun kalau ditulis adalah nun wawu nun ya nun dhammah wawu nun maka gunnahnya hanya ada pada nun madmumah kemudian nun yang di akhir yang sukun wawunya tidak ada gunnah jadi dibaca nun coba nun tidak nun ini wawunya juga mughannah ya, diberi gunnah ya maka ya bagaimana caranya ya tajarruf ya dengan berlatih dengan berlatih misalkan mengganti nun dengan huruf dal du ya. kalau dal dhammah wawu tidak lagi ada udur ya kan tidak mungkin ada dal mughannah ya du ya kan jelas jelas salahnya Ya, sekarang antum ganti nun dengan dal atau huruf yang lain ba, bu. Ya, latihan tidak menggunakan wawu bu. Ya, kalau sudah bisa ganti huruf ba dengan nun. Bu nu. Ya. Walaupun ini juga prosesnya tidak langsung. Biasanya bu betul nunnya langsung berubah. Bu nu awalnya masih muqannah. Tapi dengan tadarrub ya, dengan latihan-latihan Insya Allah bisa. Baik. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? tidak sepanjang itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Dan Yang dua rokat A-nya A, La Satu rokat Kalau gunanya gunanya ukurannya ini Ukuran guna itu Allah alam ya Yang saya dapatkan Kok tidak ada ukuran ya, Tidak ada ukuran yang bisa terwakili dengan angka Dua harokat, sekian harokat Bagaimana? Ya sudah, kita contoh saja, ya, talaki saja. Anna itu Quran Kunas gitu, Kunna Akmal. Anna mimma thumma para barokat Allah alam ya, karena e, tidak bisa diukur dengan harokat ya. Allah alam Kemudian juga pasti pada yang tadi karena tidak ada ukuran Iya. Karena harokat itu hanya pada mat sebenarnya. Pada mat ya. Kalau yang disukun bukan huruf fat, ya sukun bukan harokat. Ya, ayyi ayyi ayi, ya. ayyi fabi ayyi alai abba adda sama dengan huruf yang lain ya hanya menekan saja ada abba azza adapun ketika apa namanya e, nun dan mim panjang anna ya. abba atta anna ya, jadi untuk nun dan mim panjang itulah qunna nah, ukurannya kita contoh aja ya, segitu ya iya Berarti memberi tasydid gitu. Al-alamin. Ya, ada tasydid di situ menambah huruf, menambah huruf. Mas. Ya. Walau dhalin huruf dha termasuk huruf rokhawah. Jadi suaranya jalan. Walau dha. ukurannya sama dengan huruf lain selain gunnah, huruf nun wala dhallin. Jadi tidak berlama-lama pada buat musyad musyaddadah ataupun lam musyaddadah. Wala bukan. Bukan jangan dipahami itu istitalah membawa seperti itu. Wala bukan sama dengan yang lain. Wala dhallin. Ya. Lamnya juga jangan lama-lama. ad kelamaan. Seperti sama dengan huruf yang lain. Ya. Allah, Allah. Wah. Selain nun dan mim maka sama. Oh ya justru ya justru <laughs> Ya, kalau antum tahu riwayatnya boleh. Antum tahu nih, saya lagi baca surat apa salang, surat apa ini al mutasir ya? Antum membaca dari awal ya ayyuhal mudathir dengan riwayat kalau tidak salah riwayat As-Susi ya, Susi an, an Abi Amr. Ya, an Abi Amr. Artinya harus menggunakan kaidah-kaidah beliau rahimahullah ya bukan hanya masih dari awal sampai akhir ya. Iya, namanya talfiq ya, mencampur riwayat dengan riwayat. Ya. Tapi seandainya antum baca ya, pada ayat tersebut kok menepati kaidah riwayat fulan, ya salahnya salah khafi, ya, salahnya khafi, ya, tidak dalam satu dalam kesalahan fatal karena ada dalam kerah yang mutawatirah. Maka antum membaca Al-Fatihah kok manya pendek misalkan, mencampur antara Syatibiyah dengan yang lain atau ihdinas sirat sinnya shadnya dengan sin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim atau dengan apa ismam shad wal zain ihdinas ya ya kalau secara riwayat boleh secara riwayat apalagi kita harus yang meriwayatkan ya Memang beda antara makom membaca dengan makom meriwayatkan atau mengajarkan. Dalam makom mengajarkan memang harus betul-betul ketat. Ya. Kita mengajarkan atau mengambil kiroah harus ketat. Lain kalau kita sedang merosak, ya, sedang membaca dalam sholat atau apa, ya, tidak apa-apa. Artinya tidak seketat itu. Allah alam Waktunya kita habis Enggak ada ya. Iya. prakteknya tadi sudah kan dari awal sudah prakteknya. Sedikit-sedikit. Baik, antum anu dulu murojaah dulu ya. tentang makhraj sifat. Ya apa masail-masail yang masail yang perlu ditanyakan bisa dikumpulkan lebih dahulu nanti pada pertemuan yang akan datang kita bahas insyaallah. Alhamdulillah Ikhwah nah, Demikian eh, pertemuan-pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa eh, pahala menjadikan majelis kita adalah majelis yang dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alafu bila ada kesalahan-kesalahan yang sengaja pun tidak. Jazakumullahu khairan. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta